Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il ruba'i. Apa itu fi'il ruba'i? Fi'il ruba'i adalah fi'il-fi'il yang huruf penyusunnya ada empat huruf. Ya. Fi'il ruba'i adalah fi'il-fi'il yang huruf penyusunnya ada empat huruf Contohnya misalkan dahroja ya. Dahroja yudahriju dahrojatan. Ya, dahroja dal ha ro dan jim. Ini ada empat huruf penyusunnya. Nah, fil fiil yang disusun dari empat huruf seperti ini disebut dengan fiil rubai. Rubai sendiri ya sebagaimana sulasi ia juga terbagi menjadi dua ada rubai mujarrad dan ada rubai mazid ya apa itu rubai mujarrad rubai mujarrad adalah fi'il-fi'il yang tersusun dari empat huruf asli tanpa ditambah dengan huruf tambahan adapun rubai mazid adalah fi'il-fi'il ya rubai mujarrad yang ditambah dengan huruf-huruf tambahan ya pada kesempatan kali ini kita membahas terlebih dahulu fiil-fiil rubai mujarrad, yaitu fiil yang tersusun dari empat huruf asli tanpa adanya empat huruf tambahan. Taib, fiil rubai mujarrad hanya memiliki satu wazan saja dan memang pada kenyataannya ya Rubai mujarad ini tidak terlalu sering digunakan dalam kalimat bahasa Arab. Berbeda dengan sulasi, baik sulasi mujarad dan sulasi mazid, memang sangat sering digunakan. Adapun rubai mujarad ini ya jumlahnya tidak banyak. Maka kalau kita perhatikan nanti, kebanyakan rubai mujarad eh, ya, justru dari yang polanya seperti fi'il muda'af. Tapi kita bahas dulu bahwa wazan dari fi'il rubai mujarrad adalah fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil kalau kita perhatikan ya dengan seksama bahwa wazan rubai mujarad ini ya sama ya polanya itu sama dengan surasi mazid ya di mana kita cukup menghafal sampai masdarnya saja fa'lala yufa'lilu fa'lalatan cukup sampai di situ Kenapa? Karena isim fa'il, isim maf'ul, fil amar dan fil nahinya ya bisa kita dapatkan ya dari fil mudhari'nya. Baik, kita ulang. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Kita perhatikan fil mudhari'nya yufa'lilu ya. Untuk isim fa'il, ya-nya diganti menjadi mim. Yufa'lilu menjadi mufa'lilun. Kemudian isim maf'ulnya sama seperti situasi masjid, kalau isim fa'il itu yang kasroh, isim maf'ul yang fathah. Jadi kalau isim fa'ilnya mufa'lilun, berarti isim maf'ulnya mufa'lalun. Kemudian filamarnya fa'lil ya, ini diambil dari fil ini juga. Asalnya yufa'lilu, yaknya dibuang ya. Yufa'lilu menjadi ya fa'lilu kemudian disukunkan menjadi fa'lil. Kemudian fil nahi ini juga ya fi'il mudhari yang ditambah la Nah nahi iya, asalnya la yufa'lilu kemudian karena fi'il nahi ini untuk domir mukhatab ya yaknya diganti menjadi tak ya yufa'lilu menjadi la tufa'lilu sehingga sangat mudah untuk menghafal wazan dari ubai mujorot ini karena cukup kita hafalkan sampai masdarnya saja saya ulangi fa'alala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil ya Baik. Kemudian apa saja mauzun yang masuk ke rubai mujarrad? Ya, kalau kita perhatikan, ya kebanyakan ya fiil yang masuk ke rubai mujarrad ini merupakan fiil yang mudha'af atau fiil yang pengulangan. Adapun fiil yang sahih salim yaitu fiil yang terbebas dari huruf ilat dan juga terbebas dari pengulangan atau tasydid itu sangat sedikit. Ya di antara mauzun rubai mujarrad yang merupakan sahih salim yang keempat-empatnya huruf asli ya contohnya misalkan dahroja ya dahroja yudahriju dahrojatan mudahrijun mudahrojun dahrij la tudahrij yang artinya menggelincirkan kemudian mauzun kedua ya yang juga sahih salim artinya keempat hurufnya merupakan asli tanpa adanya pengulangan ba'sara yubaksiru baksarotan mubaksirun, mubaksarun, baksir, la sir, yang artinya membongkar. Kemudian lagi misalkan ya tarjama yang artinya menterjemahkan. Tarjama yutarjimu, tarjamatan, mutarjimun, mutarjamun, tarjim, la tarjim. Kemudian lagi zakhrafa yuzakhrifu, zakhrofatan muzakhrifun, muzakhrafun, ya, zakhrif, la tu zakrif yang artinya memperindah. Adapun selebihnya, ya selain mauzun yang sahih salim ini, kebanyakannya adalah pengulangan. Apa sih yang maksudnya pengulangan di sini? Ya contohnya, ya di dalam surat An-Nas di sana kita mendapati alladzi yuwaswisu ya yuwaswisu yuwaswisu ini merupakan rubai mujarrad karena kita hitung fil madinya was wasa ya wau sin wau sin ini ada empat dan ia merupakan pengulangannya was wasa yuwas wisu was wasatan muwas wisun muwas wasun was wis la tuwaswis wis ya artinya memisipkan dan yang setipe dengan was wasa ini banyak sekali ya Contohnya has haso yang menjadi yang artinya adalah menjadi jelas ya. Has haso ya kita perhatikan ini pengulangan ya, pengulangan dari yang pertama. Has diulang lagi haso. Kemudian ada lagi nanti as asa. Pengulangan dari yang pertama as asa. Zah zaha. Kabe kaba ya. Seperti itu. Jadi memang kebanyakan ubay mujarad ini ya apalagi yang dalam Quran itu kebanyakannya merupakan yang bentuknya mudha'af yaitu diulang-ulang. Contohnya dalam surat An-Nas ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ya dalam surat uh, At-Takwir ayat 17 walaili ida as-as ya, as-asa. Seperti itu dan banyak lagi dalam Quran contoh-contoh rubai munjarot yang merupakan bentuk uh, pengulangan. Kemudian Ya, seringkali dari fi'il rubai mujarot ini diambil dari nama benda justru. Jadi, nama benda yang dirubah menjadi fi'il ya. Contohnya bahasa Arabnya jilbab adalah ya jilbabun. Ini dibuat bentuk fi'ilnya menjadi jalbaba, yujalbibu, jalbabatan, mujalbibun, mujalbabun, jalbib, la tujalbib ya yang mananya menjadi memakai jilbab. Kemudian ya lafaz hamdalah ya lafaz lafaz alhamdulillah ini ya <clears throat> pada mulanya adalah kalimat. Nah, kalimat ini dirubah menjadi fiil ya, menjadi hamdalah. Ya, jadi hamdalah ini membaca hamdalah. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan muhamdilun muhamdalun hamdil la tuhamdil. Baik, barangkali ya untuk Ubay Mujarot cukup sampai sini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan kembali bahwa ya Ubay adalah fiil yang tersusun dari empat huruf. Ubay sendiri ada dua, ada Ubay Mujarot dan Ubay mazid. Ubay Mujarot adalah fiil yang tersusun dari empat huruf asli tanpa adanya huruf tambahan. Adapun Ubay Mujarot lawannya yaitu fi'il yang tersusun dari empat huruf asli ditambah dengan beberapa huruf tambahan. Kemudian untuk rubai mujarad sendiri, ya wazannya adalah fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan, mufa'lilun, mufa'lalun, fa'lil, la tufa'lil. Kemudian kesimpulannya lagi adalah bahwa hampir kebanyakan fiil yang masuk ke rubai mujarad ini merupakan fiil sahih yang muda'af. Contohnya ya waswasa zah zaha zahzaha kaba. adapun sisanya yang sahih salim sangat sedikit contohnya yang sahih salim dahroja baksaro tarujama. dan terkadang untuk fi'il rubai mujarad ini ia diambil eh, dari kata atau kalimat ya contoh yang diambil dari kata ya jilbab ya jilbab itu adalah nama benda ya, tapi diambil menjadi fi'il, menjadi jalbaba. Kemudian ada juga ya kalimat alhamdulillah ya, supaya mudah diucapkan ya istilahnya dibuatkan fi'ilnya menjadi hamdala. Oke, barangkali ini untuk pelajaran rubai mujarrad. Semoga bermanfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bihamdika